Berikutnya kata As-Sa'di rahimahullah, Thumma yasjudu thaniyata kal'ula Rukun berikutnya. Rukun terakhir di yang pertama. dan setiap rakaat baik rakaat pertama begitu pula rakaat-rakaat berikutnya terdiri dari dua sujud. Ini sujud yang kedua, penutup rakaat. Ya. Thumma yasjudu ats-tsaniyata kal Kemudian melakukan sujud kedua seperti sujud pertama. Jadi gerakan selanjutnya adalah melakukan sujud kedua yang diawali dengan takbir. Diawali dengan takbir saat mulai beralih ya, saat mulai beralih saat mulai bergerak merungkan kepala untuk sujud saat mulai beralih dimulai pula takbir dan takbir itu dituntaskan sebelum sujud sempurna dituntaskan sebelum sujud sempurna karena takbir ini sebagaimana telah berulang kali dipelajari adalah takbir peralihan takbir intikal dari momen pembacaannya adalah saat peralihan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi peralihan dari duduk antara dua sujud saat mulai bergerak menurunkan kepala untuk sujud ya diawali dengan takbir sambil bergerak turun sambil bertakbir dan dituntaskan takbir ini sebelum sujud sempurna. Allahu akbar. Gitu tanpa disertai mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga karena riwayat yang datang dalam hal ini ya keliru tidak bisa jadikan pegangan sedangkan yang ditetapkan pada hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi hanya beberapa momen dan ini bukan salah satu dari momen-momen tersebut. Nah, jadi tidak mengangkat tangan. Turun ya, bergerak turun begitu saja sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud kedua ini merupakan rukun sholat. Sama Halnya dengan sujud yang pertama. Ya, ini merupakan rukun salat berdasarkan hadis Abu Hurairah sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikenal di kalangan ulama dengan al-musiu fi salatih pria yang tentang pria yang keliru sholatnya lantas diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah dia berulang kali disuruh mengulangi sholatnya oleh Nabi sampai tiga kali bolak-balik ya tetap keliru dan dia tidak tahu selain itu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kepadanya tetap cara sholat yang benar yang sempurna ya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di antara yang diajarkan di situ Thumma sujud hatta tatma'inna saja Ini sujud pertama ya. Anda sebutkan ya dari sujud pertama agar tampak ya ada kohnya kolerasinya dengan duduk antara sujud kemudian sujud yang kedua. Thumma sujud hatta saja dan Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumak nina. Ini masih sujud pertama. marfa kemudian angkatlah kepalamu hatta tatma'inna jalisan sampai kamu duduk dengan tumaknina ya jadi pertama tum masjid hatta tatma'inna sajidan kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumaknina tumarfa hatta tatma'inna jalisan kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu duduk dengan tumaknina thummasjud nah ini sujud kedua thummasjud hatta tatma'inna sajidan kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tuma'nina ini sujud kedua terakhir thumma fa'al dhalika fi salatika kullih kemudian kerjakanlah hal itu pada seluruh rakaat salatmu. Jadi setiap rakaat salat, ya dua sujud, sujud pertama, ya dan sujud yang kedua diselingi oleh duduk antara dua sujud. Nah, hadis ini muttafaq alaih dan ini adalah penetapan rukun ya pada hadis ini dan ini ijma ulama. Ini ijma ulama. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat di antara ulama mengenai ya, hukum sujud kedua wajib dan rukun yang menentukan sahnya sholat. Adapun sifat pelaksanaannya, ya sifat pelaksanaannya dalam hal eh, gerakan seluruhnya dan dalam hal zikir-zikirnya doa-doanya sama persis dengan sujud yang pertama sehingga kita tidak perlu mengulangi pembahasan ini. Kita lanjut ke berikutnya. Kata Sa'di rahimahullah, thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaih thumma yanhadu, kemudian bangkit. Yanhadu itu bangkit berdiri dari dari sujud kedua, sujud terakhir bangkit untuk berdiri ke rakaat yang kedua. Dengan cara eh, na'am. Tsumma yanhadu mukabbiran, eh, kemudian bangkit berdiri seraya bertakbir, ya, seraya bertakbir sambil bertakbir ala suduri qadamaihi dengan bersandar pada bagian terdepan bagian terdepan bagian permulaan kedua telapak kaki ya telapak kaki itu kan bagian telapak ya di depan kan ada jari jemari nah di pangkal jari jemari itu ya ada bagian permulaan bagian terdepannya e, telapak kaki ya sebelum jari jemari itu. Nah, nah itu yang di itu yang disandarkan ke tanah ya bersandar dengan itu berarti eh, jari jemari ya menghadap ke arah kiblat seperti hanya ketika duduk istirahat ketika duduk telapak kaki kanan ditegakkan itu di atas ya sudur ya, di atas sadar al al, al qadam ya ditegakkan di atas bagian terdepannya bagian terdepan bagian permulaan telapak kaki sehingga jari jemarinya menghadap ke kiblat begitu pula ketika sujud ya karena kedua telapak kaki di belakang ditegakkan itu ditegakkan di atas sudur al-qadamain di atas bagian terdepan permulaan telapak kaki sehingga eh, jari jemari menghadap ke ke arah kiblat ya terlipat menghadap menghadap ke arah kiblat begitu pula di sini ya bertopang bersandar pada bagian terdepan permulaan kedua telapak kaki sehingga Eh, jari jemari terlipat menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian berdiri. Jadi bukan bersandar dengan bukan bersandar dengan kedua telapak tangan. Nah, bukan bersandar dengan kedua telapak tangan. Ini ya, matan yang akan kita pelajari. Baik. Pertama di sini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah bahwa bangkit berdiri ya. Ini bangkit berdiri dari apa? Dari sujud. Ya. Jadi ketika mengangkat kepala dari sujud kedua, sujud terakhir, ya, awal mengangkat kepala saat itu dimulai takbir. Takbir in intikal takbir peralihan sambil mengangkat kepala sambil bertakbir ya dan langsung berdiri ya langsung berdiri dengan bersandar di atas bagian terdepan kedua telapak kaki di, di, sebagaimana disebutkan di sini ya berdiri dan tidak bersandar dengan kedua telapak tangan nah, jadi di sini ada tiga hal yang harus kita pelajari eh, dicermati dengan baik. Pertama, bangkit dari sujud terakhir, bangkit dari sujud kedua untuk berdiri terakat kedua. Nah, cara bangkitnya bagaimana? Ya. Pertama disebutkan di sini mukabbiron, yakni disertai dengan takbir, yakni takbir peralihan dan ini jelas setiap peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ya. Pada pada hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi alaihi wasallam bertakbir pada setiap khafd menurunkan kepala wa raf' setiap kali mengangkat kepala. Nah, ini mengangkat kepala bangkit dari sujud sambil bertakbir takbir intikal. Ini satu. Ya. Yang kedua di sini As-Sa'di rahimahullah tidak menetapkan jalsa istirahat. Tidak menetapkan ya jalsa istirahat, tidak menetapkan duduk istirahat sejenak sebelum berdiri. Tetapi langsung ya. Langsung lanjut itu. Ketika bangkit dari dari sujud sujud ambil bertakbir itu lanjut langsung berdiri tanpa singgah beristirahat duduk sejenak. Tidak ada duduk istirahat. Jalsa istirahat tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga tata cara bangkit untuk berdiri ya yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah di sini adalah bersandar kepada bagian terdepan bagian permulaan kedua telapak kaki seperti dijelaskan tadi yaitu bersandar dengan itu kemudian ya tentunya menguatkan Eh, menguatkan kaki tentunya karena tanpa bertopan dengan kedua telapak tangan di tanah. Nah, jadi yang pertama kali diangkat saat bangkit dari sujud adalah jabhah dahi ya diangkat ber, mengikuti hidung terangkat wajah yang pertama diangkat kemudian mengikut kedua telapak tangan ya kemudian terakhir eh, berikutnya sudah kedua telapak tangan mengangkat kedua lutut kemudian berdiri menguatkan kaki dengan bersandar pada bagian terdepan kedua telapak kaki berdiri. Nah, ini yang ketiga ditetapkan di sini. Nah, adapun yang pertama masalah ketika ya awal mengangkat kepala dari sujud disertai dengan takbir takbir intikal ini jelas. Nah, ini takbir intikal, takbir peralihan. Memang seperti itu. Sunnahnya memang seperti itu. Baik. Adapun yang kedua dan yang ketiga, ini masalah khilafiyah. Yang kedua dan yang ketiga masalah khilafiyah. Yang kedua yaitu As-Sa'di rahimahullah tidak menetapkan jalsa istirahat, tidak ada duduk sejenak. Ya, langsung ya, langsung berdiri, tidak singgah duduk beristirahat se sejenak. Nah, dan ini masalah khilafiyah. Begitu pula yang yang ketiga yaitu tata cara bangkit berdiri dengan bertopang pada kaki. Ya. Yang bertopang pada kaki seperti yang diuraikan tadi dan tidak bertopang ya dengan bantuan dengan dengan bantuan kedua telapak tangan. Ya. Eh, ini juga ya masalah khilafiyah kita akan bahas dua masalah ini. Yang pertama, ya, dan yang eh, yang yang pertama dan yang kedua, yakni masalah kedua dan ketiga tadi. Dua masalah ini, dua-duanya adalah madhab Hambali. Kata Al-Murdawi, jadi yang ditetapkan oleh Sa'di ini madhab Hambali. Nah, jadi beliau mengikuti madhabnya di sini. Ya, Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf yang benar dari madhab Hambali adalah apabila bangkit berdiri dari sujud kedua yang benar dari madhab Hambali adalah apabila bangkit berdiri dari sujud kedua tidak disunnahkan duduk istirahat, jalsa istirahat. Tidak disunnahkan jalsa istirahat, tidak disunnahkan duduk istirahat melainkan langsung berdiri melainkan langsung berdiri di atas bagian terdepan, bagian permulaan kedua telapak kaki dan bersandar pada kedua lutut. Ya, jadi kekuatannya di kaki ini untuk jadikan sandaran saat berdiri. Melainkan langsung berdiri di atas bagian permulaan bagian terdepan kedua telapak kaki sudur pada main dan bersandar pada kedua lutut. Ahmad yakni Imam Ahmad, Ahmad telah menstatementkan nassu alaih. alaihi Ahmad. Nah. Ahmad telah menstatementkan sifat ini. Dan Al-Murdawi setelah itu menyatakan bahwa ini ini yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah mayoritas fuqaha Hanabilah memegang pendapat ini. Ini yang diikuti oleh Sa'di di sini ya, di Manhajus Salikin, materi yang sudah kita baca. Ini pula yang diikuti oleh Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni Zadul Mustaqni itu kitab eh, yang disyarah oleh Ibn Uthaymin dengan judul Asyafil Muntir. Nah, sudah sampaikan bahwa Al-Hajawi punya uh, kitab ini dan kitab yang lebih luas daripada ini yaitu Al-Iqna. Nah, jadi dalam Zadul Mustaqni di matan yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin dengan ya, Syarh Mumti' ya, juga seperti ini disebutkan As-Sa'di. Ya, dan juga Sebelumnya itu Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' juga seperti ini. Nah, juga mengikuti ini di atas uh, madhab Hambali. Nah, Ibnu Muflih. Nah, kawannya Ibnu Qayyim ini salah satu murid senior Ibnu Taimiyah. Baik. Jadi jadi madhab Hambali madhab Hambali yang mengikuti salah satu pendapat Ahmad ini salah satu pendapat Ahmad ya adalah tidak disyariatkan jalsa istirahat tidak disyariatkan duduk istirahat sebelum berdiri kerakat yang kedua ini salah satu pendapat Ahmad ya dan ini yang dijadikan madhab oleh mereka. Mayoritas Wahabilah mengikuti. Dan ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Ya, ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa tidak disyariatkan duduk istirahat secara mutlak sebelum bangkit berdiri ya, gerakan kedua begitu pula ketika bangkit berdiri terakat keberapa terakat keem keempat nah intinya tidak ada jalsa istirahat tidak ada duduk istirahat secara mutlak ya. meskipun berhajat meskipun berhajat melakukannya karena sudah tua atau karena sedang sakit atau semisalnya yang dengan itu berhajat untuk singgah beristirahat sejenak sebelum berdiri e, tetap tidak di tidak dia syariatkan di sini. Ya, mutlak tidak syariatkan meskipun ada hajat tuntutan hajat seperti itu. Jadi yang disyariatkan adalah berusaha langsung berdiri ke atas. Nah, dan ini merupakan madhab Malik. Madhabnya Imam Malik apa dalil pendapat ini? Dalil pendapat ini adalah berargumen bahwa seandainya gerakan ini disyariatkan, seandainya sifat ini disyariatkan, sifat sholat ini disyariatkan yaitu duduk, istirahat, jalsa istirahat disyariatkan, tentulah seluruh sahabat tentulah seluruh sahabat yang telah meriwayatkan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tentu akan menyebutkan pada riwayat riwayat mereka. Siapa saja dari kalangan sahabat yang telah meriwayatkan sifat solat Nabi Alaihi Wasallam tentunya akan menyebutkan gerakan ini seandainya memang itu disunnahkan. Realitasnya tidak demikian. Ya, banyak hadis-hadis yang tidak menyebutkan ini bahkan hanya ditemukan pada dua hadis. Yaitu hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi dan hadisnya Malik Ibn Al-Huwairis. Hanya ditemukan riwayat e, penyebutan sifat ini dari Nabi SAW pada dua hadis yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Malik Ibn Al-Huwairis. Ketika Kebanyakan hadis-hadis yang meriwayatkan sifat sholat Nabi SAW tidak menyebutkannya. Ini menunjukkan dan itu lebih dikedepankan, ya, lebih ditarjih, lebih dikedepankan daripada dua hadis ini dan sedikit ini sehingga dikatakanlah bahwa itu tidak disyariatkan. Itu disyariatkan. Nah, coba kalian cerna argumen ini bagaimana kira-kira. Nah, tampak seperti ada kelemahannya. Dari sisi mana kelemahannya? Karena madhab ini artinya membuang hadis Abu Hamid As-Sa'idi dan membuang hadis Malik ibn Huwairis dibuang begitu saja tanpa di, diperhitungkan. Padahal pada kedua hadis itu ya disebutkan bahwa Nabi melakukannya. Hanya karena hadis-hadis yang lainnya lebih banyak tidak menyebutkan itu, kemudian ini dibuang begitu saja, tidak diamalkan. Nah, di sini tampak adanya titik kelemahan pendapat ini. Bisa difahami? Bagaimanapun juga ini hadis yang sahih hadis Abu Umar Sa'id hadis Malik bin terutama hadis Malik bin dalam Sahih Bukhari. Kemudian itu dibuang begitu saja. Tidak dianggap ini sulit dibenarkan. Oleh karena itu, nah, oleh karena itu muncul pendapat yang mencoba memadukan antara seluruh hadis. Sebelum kita masuk ke pendapat itu, anda akan menyebutkan dulu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, antum mungkin sudah menghafalkannya karena sudah berkali-kali kita lewati sejak awal. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menyifatkan solat Nabi alaihi salatu di tengah-tengah sepuluh sahabat yang lain yang menghadirinya. Dia yang maju. Ya, menyifatkan sifat salat Nabi SAW mulai dari takbiratul ihram di dihadiri oleh 10 sahabat yang lain dan tidak ada yang menyanggah. Tidak ada yang ya mem, me, menyanggahnya, tidak ada yang me, mengkritisinya. Ini ya, semuanya menyetujui. Dan di antara yang diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi adalah kata dia kata dia yakni setelah sujud kedua thumma sana rijlahu thumma sana rijlahu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melipat ya membaringkan kaki kirinya wa qa'ada 'alaiha dan duduk di atasnya dan duduk di atas kaki kirinya yang di di Baring kalian dihamparkan dilipat itu. Ini apa? Sifat duduk ini apa namanya? Hah? Apa namanya ini? Ini yang disebut iftirash. Yang sudah kita pelajari pada duduk antara dua sujud. Hatta yarji'a kullu udwin ila mawdi'ihi. Hatta yarji'a kullu udwin ila maudihi sampai seluruh anggota ya, tubuh tulang belulang kembali ke posisinya masing-masing yakni duduk dengan tegak thumma nahada kemudian nahada bangkit berdiri fasana'a في الركعة الثانية مثل ذلك فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك maka e, kemudian beliau mengerjakan pada rakaat yang kedua semisal dengan itu yang dikerjakannya di rakaat yang pertama. Jadi tampak sekali di sini bahwa ini adalah duduk istirahat. Jadi ketika bangkit dari duduk e, dari sujud yang kedua, beliau duduk sejenak dengan tata cara duduknya istiros karena kaki kirinya dilipat ya dibaringkan kemudian duduk di atasnya nah kemudian duduk tegak sejenak hal nahadha kemudian bangkit berdiri dan mengerjakan rakaat yang kedua seperti yang dikerjakan di rakaat pertama nah berarti ini kan duduk istirahat hadis ini riwayat Ahmad riwayat Ahmad Abu Dawud at tirmidhi Ibn Majah, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain, dalam kitab Juz Raf'il Yadain dan al bayhafi dan al bayhafi Hadith ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Nah, dan telah lewat penjelasan tahqiq hadith ini. Hadith yang kedua Hadith Malik Ibn Al-Huwairi Al-Laythi. Hadis Malik Ibn Al-Huwairith Al-Laythi radhiyallahu an. Sedikit cerita tentang Malik Ibn Al-Huwairith. Sebelum penyebutan hadisnya, Malik Ibn Al-Huwairith, Malik Ibn Al-Huwairith ya datang bersama sahabat yang lain ke tempat Nabi alaihi wasallam untuk berguru ya untuk berguru untuk tafakkur fidi untuk belajar agama dari Nabi SAW tinggal bersama Nabi 20 hari 20 hari lamanya belajar dari Nabi memperhatikan ya sholat-sholat Nabi yang dikerjakannya selama 20 hari di situ sampai akhirnya Nabi melihat ya mereka sudah gelisah rindu dengan keluarganya kemudian eh, mereka ya diizinkan untuk pulang ya dan mereka dilepas oleh Nabi alaihi wasallam wassalam kepulangnya dilepas oleh Nabi alaihi salam dalam keadaan sudah banyak yang mereka pelajari termasuk mempelajari tata cara sholat Nabi yang dilihatnya selama mereka tinggal bersama Nabi 20 hari. Nah, ya dan Nabi alaihi salam bersabda kepada mereka ketika mereka dilepas oleh Nabi di antara yang disabdakan kepada mereka adalah sallu kama raaitumuni sallu. Nah, itu di antara hadis di antara yang disabdakan oleh Nabi kepada mereka yang disabdakan sallu kama raaitumuni sallu. Nah, wa sallu kama raaitumuni solu Sekian perkara yang disampaikan kepada mereka dan Nabi mengatakan khusus pada riwayat Al-Bukhari wa sallu kama raaitumuni usalli. Ya. Hadis ini muttafaq alaih tapi bagian wasallu kama raaitumuni usolli itu riwayat Al-Bukhari. Bukhari sendiri yang beratkan, Muslim tidak. Nah, dan hendaknya kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti Nabi memerintahkan mereka untuk meniru seluruh tata cara sholat Nabi yang mereka lihat selama 20 hari, 20 malam bersama Nabi di situ. Dan di antara yang mereka lihat dan diantara yang dilihat oleh Malik bin Khalid, kemudian dia riwayatkan, yaitu pada riwayat Al-Bukhari adalah duduk istirahat sebelum berdiri. Nah, di sini pada riwayat Al-Bukhari, kata Malik ibn al ya, annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sesungguhnya ya, annahu sesungguhnya dia ra'a telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat. فإذا كان في وتر من صلاته فإذا كان maka apabila Nabi fi witrin min solatih berada pada rakaat ganjil dari solatnya. Rakaat ganjil itu rakaat keberapa? Satu dan tiga. Ya, satu dan tiga. Lam yanhab. Beliau tidak langsung bangkit berdiri Ketika rakaat pertama tidak langsung berdiri ke rakaat kedua, ketika rakaat ketiga tidak langsung berdiri ke rakaat empat. Hatta yastawiya qa'idan. Hatta yastawiya qa'idan. Ya, sampai beliau duduk sempurna terlebih dahulu, setelah itu baru bangkit berdiri. Duduk sempurna sebelum berdiri ini apa? Jalsa is istirahat, duduk istirahat sejenak. Nah, makanya tadi kita katakan Pendapat yang pertama terlalu sulit untuk dibenarkan karena dua hadis ini dibuang begitu saja. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi dihadiri sepuluh sahabat yang lain dan semuanya menyetujui dan di situ disifatkan jalsa istiraha ini. Malik bin Luhaid ini tadi ya dipes dipesannya oleh Nabi ketika hendak pulang Sallu kamar ra'aitumuni usolli. Di antara yang dia lihat ini, kemudian ini buang begitu saja. Tidak dianggap sulit. Oleh karena itu, muncul pendapat yang kedua yang mencoba mengkompromikan, memadukan antara dua hadis ini dengan hadis-hadis yang lain dari sahabat yang lain yang tidak menyebutkan gerakan ini dengan mengatakan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu ketika berhajat, ketika berhajat. Oleh karena itu hadis-hadis yang lain yang tidak menyebutkan Nabi memang tidak melakukan jalsa istirahat karena ketika itu Nabi tidak butuh untuk istirahat. Nabi kuat untuk langsung bangkit sehingga tidak tidak tidak melakukan duduk istirahat. Ketika Nabi sudah mulai tua, ya, karena kedatangan Malik ibn al yang diceritakan tadi itu pada Amul Wufud, pada tahun berdatangannya ya utusan-utusan kaum untuk at-tafaqquh fid yaitu tahun ke-9 Hijriah setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah penaklukan kota Makkah ya tahun ke-9 Hijriah ya Nabi SAW sibuk menerima utusan-utusan kaum karena kan ya orang-orang berbagai kaum-kaum kabilah-kabilah masuk ke dalam Islam afwaja berbondong-bondong dan mereka datang belajar di antara yang datang Malik Ibn Huwairi. Jadi itu sudah akhir-akhir hidupnya Nabi. Jadi memang sudah tua dan sudah ya tidak sekuat sebelumnya. Jadi mulai tua, mulai lemah sehingga Nabi butuh istirahat. Tidak tidak langsung berdiri, gerakan berikutnya butuh istirahat sejenak. Setelah itu baru kemudian berdiri. Jadi Nabi melakukan karena berhajat, yaitu karena sudah tua, butuh istirahat. Buktinya sahabat-sahabat yang lainnya meriwayatkan sifat salat Nabi SAW tidak menyebutkan hal itu. Itu di awal-awal dulu dulu ketika ya sebelum uh, tua Nabi SAW masih kuat tidak butuh melakukan itu sehingga tidak dulu istirahat. Nah dengan demikian Madhab ini mengatakan ketika seseorang sudah tua, lemah atau sedang sakit, ya tidak dia merasa merasa tidak kuat atau merasa kelelahan jika langsung berdiri, dia butuh istirahat sejenak, duduk dulu istirahat, maka disyariatkanlah saat itu untuk melakukan itu. Apabila dia masih muda, dia kuat, dia tidak sakit, kuat langsung berdiri maka tidak disyariatkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad terakhir Ibnu Uthaimin, pendapat terakhir Ibnu Uthaimin dalam Asyarul Mumti dan Fathul Jalal wal Ikram Ibnu Uthaimin condong kepada pendapat ini. Ini yang paling dicondong oleh Ibnu Uthaimin terakhir dari pendapatnya. Nah, tetapi pendapat ini juga ada sisi kelemahannya. Ya, dan akan tampak nanti pada penjelasan madhab yang ketiga. Yang terbaik pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang mengatakan disunnahkan duduk istirahat secara mutlak. Memang ini salah satu dari sifat salat Nabi SAW, salah satu gerakan yang memang dilakukan dikerjakan oleh Nabi dicontohkan oleh Nabi SAW yang disunnahkan untuk dikerjakan tidak terkait dengan adanya hajat atau tidak. Ini pendapat kedua Imam Ahmad. Ini pendapat kedua Imam Ahmad Kata Al-Khallal, kata Al-Khallal, Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunyahnya Imam Ahmad. Abu Abdullah telah rujuk kepada pendapat ini. Tadinya berpendapat itu tidak disyariatkan mutlak, kemudian muncul pendapatnya ya bahwa itu disyariatkan secara mutlak, beliau rujuk kepada pendapat. Jadi ini pendapatnya yang beliau pegang terakhir ya dan ini juga salah satu pendapat Al-Imam ash syafii yang paling masyhur. Ini salah satu pendapat ash syafii yang paling masyhur, lebih masyhur daripada yang pertama. Dan ini yang dianggap benar, dianggap sahih oleh fuqaha Syafi'iyah. Ini yang dianggap sahih benar oleh fuqaha Syafi'i ini yang dijadikan pegangan mazhab oleh mereka. dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Dan murid Al-Albani Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Al-Albani dan Al-Wadi'i mendukung pendapat ini. Pendapat ini berdalil dengan dua hadis tadi, hadis Abu Hamid As-Sa'idi dan hadis Malik bin Al Bagaimana sisi pendalilannya kita dengarkan, kuatnya pendapat ini. Ya, Tadi telah disebutkan bahwa Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan sifat salat Nabi Rasulullah mempraktekkannya di tengah kehadiran 10 sahabat yang lain dan semuanya membenarkan. Ya. Berarti bukan hanya Abu Humaid As-Sa'idi yang pernah melihat Nabi dulu istirahat tetapi 10 sahabat yang lain yang hadir semuanya melihatnya. Mereka semua setuju dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ini satu. Menunjukkan kalau kalau kita mau melakukan perbandingan riwayat karena pendapat yang pertama mengatakan ya bahwa e, naam kebanyakan riwayat tidak menyebutkan sehingga ditarjih yang tidak menyebutkan maka gugur dengan ini. Ya. Ditambah lagi hadis Malik bin al Malik bin al itu langsung Bukhari. Tidak diragukan kesahihannya. Nah, sama dengan diriwayatkan oleh Muhammad As-Sa'id. Kemudian eh, Malik ibn al tadi sudah diceritakan. Ya, bahwa dia datang di di akhir hayat Nabi SAW yaitu di tahun 9 Hijriah yakni Amul Wufud sudah dijelaskan tadi. Nah, dia datang belajar eh, tinggal 20 hari 20 malam di antara yang dilihatnya adalah ini dan dia meriatkannya. Nabi ketika melepas ya mereka pulang berpesan sekian perkara hadis disabdakan kepadanya termasuk yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ditambahkan Al-Bukhari pada riwayatnya wasallu kama raaitumuni usolli dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat begitu perintah Nabi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya ikuti tata cara salatku tata cara sholat kalian mengikuti tata cara sholatku dan yang dipertunjukkan oleh Nabi selama Malik bin Khaid di situ Nabi duduk istirahat berarti itu juga disuruh tiru ya kan bisa dipahami sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat yakni tata cara sholat kalian sifat sholat kalian hendaknya meniru tata cara sholatku sifat sholatku dan diantara yang di sifat sholat Nabi tata sholat Nabi yang dilihat adalah duduk istirahat kemudian Bantahan terhadap pendapat pertama yang mengabaikan kedua hadis ini kata Al Albani dalam Tamamul Minnah. Al Albani dalam Tamamul Minnah membantah yang mengatakan sama sekali tidak datang satu hadis pun yang menafikan sifat ini. Nah, jadi dari sekian banyak hadis-hadis yang beratkan sifat salat Nabi SAW tidak ada yang menafikan bahwa Nabi tidak melakukan ini. Puncaknya hanyalah sebatas gerakan ini tidak disinggung, tidak disebut ya pada sebagian riwayat riwayat itu pada sebagian hadis hadis itu. Sebagian sahabat yang meriwayatkan sifat salat Nabi SAW tidak menyinggung ini. Hanya itu puncaknya, tapi tidak ada yang menafikan bahwa Nabi tidak duduk istirahat. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada yang menafikan, menepis bahwa Nabi tidak melakukan itu tidak ada. Puncaknya hanya mereka tidak menyinggungnya. Tidak tidak disinggung oleh sebagian mereka bukan berarti tidak dilakukan. Ya, jadi ini tidak mengharuskan terjadinya kontradiksi antara hadis-hadis tersebut kemudian diklaim bahwa telah terjadi pertentangan kontradiksi sehingga harus ditarjih karena yang lain lebih banyak lebih kuat maka dua hadis ini dibuang nah, ini tidak benar Tayyib ini kata Al Albani rahimahullah karena jika klaim seperti ini dibenarkan maka kata Al Albani konsekuensinya menolak seluruh sunnah dari sifat salat Nabi SAW yang tidak tersepakati penyebutannya pada seluruh hadis. Sekian tata cara salat itu diambil sebagiannya dari hadis ini, sebagian dari hadith ini. Ya, di sebagian riwayat tidak disebutkan, tapi disebutkan sebagian riwayat yang lain. Digabungkan semuanya dihasilkanlah sifat salat Nabi dari sekian hadis yang banyak. Ada sebagian yang tidak ter, tidak tidak disebutkan oleh seluruh riwayat. Jika ini mau ditolak gara-gara itu berarti sekian sunnah akan ditolak dengan alasan bahwa oh ini tidak disebutkan pada hadis yang lain. Yang disebutkan pada hadis ini. Nah, ini konsekuensi yang tak seorang pun menyebut mengatakan demikian. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Sehingga ini terbantah. Ya. Kemudian bantahan terhadap pendapat yang kedua yang membatasi bahwa itu disyaratkan saat ada hajat saja. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membantah Ibnu Qayyim. Pendapat ini lemah kata Ibnu Hajar karena sunnah-sunnah salat yang disepakati bersama oleh alim ulama itu pun tidak diriwayatkan secara keseluruhannya oleh setiap sahabat. Jadi sekian tata cara solat ya sunnah-sunnah sholat yang ulama sepakat bahwa itu memang sunnah sholat itu pun ya tidak tidak seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat sholat Nabi menyebutkan pada riwayatnya ya tetapi itu adalah sekumpulan sifat sholat hasil gabungan dipetik dari riwayat ini dipetik dari riwayat ini dipetik dari riwayat ini dan ulama sepakat ini memang sunnah sholat. Padahal jika diteliti semua hadis, ada yang menyebutkan ada yang tidak. Ya, jadi itu sekumpulan sunnah sholat yang diambil dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini, yang lain tidak menyebutkan, yang lain menyebutkan, yang menyebutkan diambil, ya, kemudian ditetapkan. Ya, ini sunnah didapatkan di hadis ini, diambil, ditetapkan sebagai sifat sholat. Padahal yang lain tidak menyebutkan. Dan ulama sepakat bahwa ini ini benar sifat sholat Nabi. Iya, sekumpulan sifat salat hasil gabung yang dipetik dari seluruh riwayat yang berbeda-beda. Begitu. Dan, ya, dan ini dibenarkan oleh Syaukani dan Al-Albani. Argumennya Ibnu Hajar. Jadi tidak perlu kemudian mengatakan oh itu hanya dilakukan karena Nabi Alaihissalam berhajat, ya. Tidak. Kita petik dari hadits Malik bin Luhaid dan hadits Abu Hamid As-Sa'idi, ini salah satu sunnah salat. Nah, sebagaimana yang lainnya juga dipetik dari sebagian hadis dan sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Sama dengan ini. Kenapa ini diperkecualikan? Kemudian dicarikan ya e, dicarikan solusi-solusi untuk keluar dari penetapannya secara mutlak. Dia mengatakan misalkan, oh itu karena Nabi berhajat, ada illatnya. Kata Al-Albani, pada asalnya Nabi mengerjakan sifat solatnya, tata caranya itu tanpa faktor penyebab. Tanpa faktor penyebab, tanpa hajat, tapi memang dikerjakan oleh Nabi sebagai bagian dari tata cara sholat yang memang disyariatkan secara mutlak. Nah, dengan demikian tidak tidak tidak ada alasan untuk kemudian e, menolak sunnah ini atau kemudian mencarikan ya jalan keluar untuk mengatakan itu hanya saat berhajat tapi ini salah satu sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sallu kama raaitumuni usalli dan demikian ini yang terbaik ya pendapat salah satu pendapat Syafi'i yang paling masyhur dan didukung oleh fuqaha Syafi'iyah dipegang oleh mereka dan Al Imam Ahmad pendapatnya yang yang eh, terakhir yang dirujuk ke pendapat ini ya dari pendapat yang semula. Nah. Ya Al-Albani Al-Wadi'i di masa ini telah mendukung pendapat ini. Yang demikian eh, kita merojihkan pendapat ini bahwa duduk istirahat disunnahkan secara mutlak. ayat. Kemudian jika ini sudah jelas, ketahuilah bahwa duduk istirahat ini jalsatun latifah jiddan, latifah jiddan singkat sekali, sejenak. Hanya untuk istirahat sejenak, menarik nafas, ya, sebelum berdiri. Tidak ada zikir, tidak ada doa. Kemudian tata cara duduknya adalah iftirash. Berdasarkan hadis siapa tadi yang telah menunjukkan bahwa tata caranya iftirash? Hadisnya Abu Hu Humaid As-Sa'idi. Iya, tadi sudah kita baca. Dan ini madhab Asy-Syafi'i bahwa tata cara duduknya sifat duduknya adalah istiros. Jangan coba-coba ik'a di sini. Dan sudah ditambih pada duduk antara dua sujud, ik'a hanya disyariatkan kadang-kadang pada duduk antara dua sujud. Di selainnya tidak, termasuk ini tidak, tidak ada ik'a di sini. Ya. Tayyib jadi istiros. Ini masalah Syafi'i dan didukung oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga Al-Albani dalam Talkhis sifat salat Nabi ya berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Tata caranya iftiros. Kemudian perhatikan dan ini sebagian imam sholat keliru. Yang terakhir anda mau sampaikan ini untuk meluruskan kekeliruan sebagian imam sholat, yaitu ya Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan dalam Fathu Dzil Jalal wal Ikram dalam syarah hadis Malik Ibn al-Huwairith di bagian akhir penjelasan beliau ya beliau menjelaskan bahwa saat bangkit berdiri dari duduk istirahat tidak diiringi dengan takbir tidak tidak ada apa-apa yang dibaca di sini. berdiri begitu saja saat bangkit berdiri dari duduk istirahat ini tidak diiringi dengan takbir karena Takbir intikal, takbir peralihan itu telah dibaca dan dituntaskan ketika bangkit dari sujud. Sebelum duduk sempurna istirahat itu sudah selesai. Duduk sejenak tanpa membaca, tanpa e, berdiri, tanpa berdoa kemudian berdiri begitu saja, tidak ada takbir. Sebagian imam ketika bangkit tidak bertakbir. Ini jelas menyelisih hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Alaihissalam ya bertakbir pada setiap kali mengangkat kepala, bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ini di sini tempatnya takbir. Ketika bangkit untuk duduk istirahat takbir dan tuntas sebelum duduk. Nah, adapun dari duduk istirahat berdiri tidak ada yang dibaca. Saya fani. Nah, jangan mikirkan oh bagaimana dengan makmum di belakang nanti ya ada yang kemudian keliru atau mendahului jangan sampai dia langsung berdiri tidak ikut duduk ya itu urusannya makmum Ketika makmum berdiri kan diantara diantara tugasnya makmum jika dia misalkan belum tahu apa madhab imamnya, harusnya dia mengamati imamnya apa yang dilakukan. Ya. Kalau dia sudah tahu bahwa imamnya madhabnya madhab syafi'i misalkan duduk istirahat, ya dia sudah paham. Jadi ketika dia ikut bangkit, dia akan duduk. Kalau dia tidak paham madhabnya, harusnya dia mengamati, jangan buru-buru kan begitu. Karena memang makmum itu tidak bersamaan. Dan ini sudah berapa kali anda ingatkan hadis Al Bara bin Azib riwayat Al Bukhari, para sahabat itu tidak bersamaan dengan Nabi. Bukan berarti ketika mendengar takbir langsung ikut tidak. Mereka menunggu sampai Nabi ya sudah betul-betul digerakkan berikutnya. Setelah itu baru ikut bergerak menyusul. Jadi ketika makmum bangkit dari sujud dia melihat imamnya duduk istirahat di depan dia akan ikut duduk jadi tidak akan terjadi ya kekeliruan di sini jadi yang penting ya hadis-hadis yang ada menunjukkan demikian jadi takbir intikal itu saat bangkit dari sujud tuntas sebelum duduk istirahat kemudian duduk sejenak singkat sekali hanya untuk istirahat sejenak tidak ada diri tidak ada doa tata caranya istiros kemudian setelah itu berdiri tanpa membaca apa-apa bisa difahami dan demikian kita selesai dari ini permasalahan yang kedua kita akan bahas pertemuan berikutnya insyaallah yaitu tata cara bangkit berdiri apakah seperti mazhab Hambali bertopang pada kaki ataukah mazhab yang lain yaitu bertopang pada kedua telapak tangan dan apakah telapak tangan dibuka seperti ini ataukah dikepalkan ya ini akan kita pelajari semua ya mana yang rojih dengan dalil-dalilnya bismillahirrahmanirrahim نكتفي بهذا القدر ما نعم، شاء الله بحمد الله